Ya, halo, selamat pagi teman yang canggih Nikmati sinar mentari hangat menerangi Perlukah ku perkenalkan diriku lagi Tapi nanti dicaci, lalu dimaki-maki Aku memang tak sepintar kalian Aku semangat dungu kalian berlian Aku dropat kampus, bocah tepian Harusnya larut dalam kesedihan, kesepian Entah kesekian kali ku buat lagu Ku ketik penuh rasa ragu Ku baca lagi, kadang terdiam terpaku Apakah cukup smart atau cukup hampu? Tapi ah, apa daya aku memang dungu Pikir pusing, tahan napas sampai muka ungu Tak mengerti jargon intelek tingkat atas Babi gendut berlumpur becek yang suka ampas That's me Aku tak sepintar kalian Aku tak jago mengumbar makian Ternyata aku kurang sejati yeah. we got demi cash, tring demi tring. <laughs> Sudah saatnya aku beli bling bling. Semoga boleh daftar member hip hop sombong, tapi mukaku jelek, gigiku agak ompong. <laughs> Diriku tak sekreatif moba atau badan, tak sekeras barjono aku bisa menampar. Tak juga pintar buat identitas kloningan cuma bisa nulis pengalaman lewat postingan. Uang semakin banyak bisnis semakin lancar. Jujur aja masa depan pasti terpancar, tapi ku di bawah kalian belum sejajar. Tolong ajariku karena ku perlu belajar. S A Y K KO tambah JI Produce lagu profesional hitungan JT Selalu ada di forum yes come and get me I still love you even if you hate me Aku tak sepintar kalian Aku tak jago mengumbar makian Ternyata aku kurang sejati Tak seperti kalian yang